Sebagaimana kita ketahui bahwa ad-da'watu ilallah mengajak manusia kepada Allah Allah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran termasuk di antara pokok pokok agama ini dan dengan itu dengan adanya dakwah ilallah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. ada kenapa? Karena umat ini ya disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf Kalian senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Naam. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perkara yang telah kita maklumi bersama bahwa dakwah ilallah termasuk di antara pokok-pokok penting dalam agama ini dan Allah jadikan dakwah itu sebagai sifat yang menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Nah, demikian pula masing-masing kita, masing-masing manusia, individu-individu akan selamat dari kerugian ketika dia memiliki sifat senantiasa memerintahkan manusia dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran yakni tawasobil bil haq tawasau bis sabr saling menasehat saling menasehati dengan perkara yang hak dan nasihat menasehati dengan kesabaran nah ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim fi surat al-asr dalam surah al-asr di mana Allah Jalla Ala bersumpah dengan masa Bismillahirrahmanirrahim wal asr demi masa innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu jinsul insan jenis manusia itu lafi khusrin benar-benar dalam keadaan rugi illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan dia beramal soleh wa tawasau bil haq kemudian dia saling nasihat menasihati dengan perkara yang hak wa tawasau bis sabr dan nasihat menasihati dengan kesabaran Naam Surah ini surah yang azimah, surah yang sangat agung di mana Ayat ini, surah ini menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang selamat dari kerugian. Di antara sifat yang mereka miliki, mereka adalah orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, nam tawasaw bil haqq, tawasaw bi as-sabr. Naam. Sehingga masyarul muslimin rahiman rahimakumullah dari sini hendaknya masing-masing kita memohon kepada Allah Subhanahu Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah sifat-sifat itu. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang yad'u Allah, berdakwah kepada Allah. Naam, dalam kehidupan kita ini. Memohon kepada Allah Subhanahu Dan itu wallahu alam terkandung dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami ya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wala yakunu asy-syakhsu imaman seorang tidak mungkin ya menjadi seorang imam mencapai imamah fitin kecuali diantaranya dengan ya ya tasif bi sifati dakwah ilallah dia bersifat dengan sifat dakwah ilallah yakni menegakkan dakwah ilallah di tengah keluarganya di masyarakatnya nah demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah perkara yang ya perlu kita ingatkan di majelis ini terlebih kita ini mengaku sebagai seorang sunni salafi nah, seorang ahlu sunnah di tengah-tengah fitnah di tengah-tengah ya fitnah subuhat dan juga fitnah syahwat Justru di saat-saat seperti inilah ma'asyiral muslimin kita betul-betul diuji. Apakah kita ini sebagai orang-orang yang memberikan andil di dalam dakwah ilallah atau justru kita sebagai orang-orang yang merusak dakwah ilallah? Nah, kita sebagai orang yang mengatakan sebagai seorang salafi, seorang sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Mestinya ma'asirul muslimin kita berusaha untuk menempuh sebab agar kita ini bisa bersifat dengan sifat-sifat yang telah kita dengar bersama di dalam ayat yang telah kita baca. Nah, dan pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahimainu rahimakumullah Ada beberapa sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang dai. Kita ingin menjadi seorang dai yang berdakwah di tengah keluarganya, di tengah kaum muslimin. Agar kita menjadi seorang dai yang betul-betul menempuh jalan Rasul alaihi salatu wassalam semestinya seorang berusaha untuk memiliki sifat ausaf sifat-sifat bagi seorang dai ya seorang dai agar dakwah dia itu ya dibarokai oleh Allah Subhanahu agar dakwah dia itu menjadi dakwah yang apa yang mubarakah nah Di antara sifat-sifat seorang dai ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, awalan yang pertama adalah at-taqwa, taqwa Allah jalla wa ala. Nah. Dan ini tentu sifat yang ada pada diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mencapai puncak-puncak ketakwaan sehingga dakwah beliau adalah dakwah yang paling mubarakah, yang paling diberkahi karena ya beliau alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa sebagaimana Rasul katakan, ini atqakum", aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. Lillah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa banyak ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Ali salatu wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Yang menunjukkan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki bagi seorang dai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Naam, wa'tbi atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan sayyi'ahmu, perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu, tamhuha Nisaya perbuatan baik itu akan menghapuskan yang jelek wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang apa? yang baik. Intinya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Ali sallallahu wasallam ya memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan ini adalah sifat yang sangat penting bagi seorang dai. Sifat yang sangat penting bagi seorang dai ilallah. Naam. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa yuqsadu biha kullu ma'aniha. Yang dimaksud dengan ketakwaan yakni segala makna yang terkandung dalam kalimat ini berupa fi'lil ma'murat min fi'lil ma'murat melakukan apa yang Allah perintahkan wa tarkil manhiyat dan meninggalkan manhiyat apa yang Allah larang dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan atas kita semuanya adalah tauhidullah. Dan larangan yang paling besar yang kita dilarang untuk terjatuh ke dalamnya atau melakukannya adalah asyirku billah. Ini yang paling pokok dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan mada asyirik billah azza wajalla. Juga melakukan segala yang Allah perintahkan ya, min arkanil Islam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamis salah menegakkan salat wa ita zakah saumi Ramadan haji baitillahil haram Naam Inilah makna takwa upaya seorang hamba untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan upaya serta perjuangan seorang hamba untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan dia berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifatnya ahlu taqwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah Al-ayah. Al-Quran adalah hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Berusaha untuk memiliki sifat ini. Al-iman bil ghaib. Juga menegakkan apa yang Allah perintahkan untuk ditegakkan. As-salawatul hams. Salat lima waktu. Dan perintah-perintah yang lain. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang Allah Jalla ala berikan dia rezeki berupa ketakwaan, maka dakwahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Akan diberkahi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi ahlu takwa al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu dalam surah At-Talaq ayat yang keempat. Allah berfirman, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuk dia ya kemudahan dalam urusan-urusannya. Dimudahkan dalam dakwahnya, dimudahkan dalam menyampaikan ilmu, dimudahkan di dalam memahami ilmu, dimudahkan di dalam as sabar ketika dia berdakwah ilallah. Nah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, taqwa Allah adalah sifat yang harus ada pada seorang dai, seorang yang berdakwah pada Allah Subhanahu. Dan itulah sifat-sifat yang tampak pada para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi majma'in mentauladani Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula para a'immah kita. Nah, imam dari kalangan tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi Nah, ini sifat yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sifat yang kedua, di antara sifat-sifat yang penting untuk dimiliki oleh seorang dai ilallah adalah al-ikhlas fil qawli wal amal. Berupaya untuk dia ikhlas di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam berdakwah ilallah, dalam beramal. Naam. Karena tidak setiap orang yang berdakwah itu berdakwah kepada Allah Subhanahu. Tidak setiap orang yang berdakwah itu berdakwah kepada Allah, padahal dakwah itu semestinya kepada Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kul katakanlah hadhihi sabili ini adalah jalanku ad'u ilallah. aku mengajak manusia kepada Allah. Ini menunjukkan ikhlas. Karena dia dakwahnya ilallah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Naam. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab dalam sebagian muallafat beliau beliau mengatakan inna ba'dhan nas yad'u ila Allah wa huwa innama yad'u ila nafsihi Sebagian manusia ada yang tampaknya kelihatannya yad'u ilallah. Berdakwah kepada Allah. Wahua padahal dia in nama tidak lain dalam dakwahnya yad'u ila nafsihi. Mengajak manusia kepada dirinya. Nah, menilai kebenaran dengan dirinya. Menilai kebaikan dan kejelekan dengan dirinya tidak seperti itu seorang dai. Seorang dai adalah orang yang betul-betul menyeru kepada al-haq. Dan kalau dia menyelisih al-haq, dia kembali kepada al-haq. Tidak dan bukan mengajak manusia kepada dirinya. Ta'asub pada dirinya, fanatik kepada dirinya. Lah, tidak. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Ini perkara yang sangat penting. Karena keikhlasan itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menjadi salah satu sebab pokok dan asas untuk keberkahan dakwah ilallah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Sah atau tidaknya, baik atau tidaknya, besar atau sedikitnya pahala, tergantung dari niatnya. Wa inna malikul limri imanawa dan hanyalah masing-masing orang itu meraih apa yang dia niatkan. Ada orang yang berdakwah mengajari manusia agar dikatakan dia sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, agar dikatakan sebagai seorang kori, orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Disiksa nanti pada hari kiamat sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis yang atau disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih di dalam sahih Muslim tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan api untuk mereka. Ternyata tiga orang ini semuanya melakukan amalan-amalan besar. Bukan amalan-amalan yang kecil yang kelihatan apa namanya mudah dilakukan. Tidak, ini amalan luar biasa. Yang pertama orang yang jihad, perang di medan jihad hatta mat sampai dia mati. Orang pun mengatakan dia mati syahid. Dipanggil oleh Allah di hadapan khalaiq makhluk-makhluknya. Nah, diingatkan nikmat-nikmatnya, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya, "Fama amil tafiha?" Kamu gunakan tuh apa nikmatku itu? Dia pun menjawab, "Ya Allah, qatal tufika hatta ustus hitu. Ya Allah, saya gunakan nikmat ini untuk saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Dia mempersaksikan dirinya sebagai orang yang mati syahid mempersaksikan dirinya dalam keadaan dia dusta di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah pun berkata, "Kadzabta kamu berdusta, Walakin walakinnaka qatalta liyuqala jari." Kamu berdusta, kamu tidak lain ketika perang kecuali karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, pahlawan terdepan, fakot kila. kamu sudah mendapatkan itu julukan fa umira bihi fasuhiba ala wajhih diperintahkan malaikat untuk menarik orang ini di atas wajahnya kemudian dimasukkan dalam neraka Allah. Yang terakhir orang yang ketiga adalah orang yang Allah beri ilmu. Allah beli dia kitab Al-Qur'an dan Allah beri dia kemudahan untuk yu'allimun nas mengajarkan manusia. Wa hadza nikmah min Allah, nikmat dari Allah. Ketika ditanya tentang nikmat-nikmatnya, dia pun mengatakan, "Ya Allah, saya ajari manusia ilmu dan seterusnya." Dia sebutkan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu. Kemudian Allah pun mengatakan, "Kamu dusta." Tetapi kamu lakukan itu agar dikatakan sebagai qari, alim. Fakot qila dan orang sudah memuji kamu dengan pujian itu. maasirul muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi hendaknya masing-masing kita ini berusaha untuk memperbaiki niat. Ya. Taib, memperbaiki niat. Kalau tadi ketakwaan dari sisi zahirnya kita berusaha baik. Melakukan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang, ini kan zahirnya baik. Agar menjadi kutuah, toladan, dan menjadi pembantu kita di dalam ber, ber, berdakwah ilallah. Batinnya juga dijaga berupa keikhlasan Nah, kita ini alhamdulillah insya Allah semuanya bertahun dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang bertahun di dalam bagian pembangunan, ada yang bertahun di dalam bagian tadris, pengajaran, itu pun dibagi-bagi, ada yang mengajar anak-anak masih tarbiyatul atfal masih kecil-kecil, ada lagi yang mengajar di atasnya. Kita alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bertawun. Jangan sampai ta'awun kita itu nah yang sudah dilakukan dengan mengorbankan waktu, tenaga, kemudian tiba-tiba tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu karena ketidakikhlasan seorang. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk ketidakikhlasan dan tidak baiknya niat adalah ketika seorang berdakwah dan merasa dirinya itu ya mulia lebih daripada yang lain dan meremehkan yang lain. Ini termasuk bentuk ya tidak baiknya hati seseorang. Nah, berdakwah Kemudian dia merasa dirinya lebih. Nah, saya memang punya. Yang lain tidak punya. Tidak punya ilmu. Saya bisa, yang lain tidak. Kemudian tahkir, meremehkan manusia. Nah, menganggap dirinya besar, ujub terhadap apa yang ada pada dirinya berupa ilmu, kemudian menganggap remeh saudaranya. Nah, ini juga ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumul termasuk perkara yang merusak keikhlasan. Nah, Fa'ala kullin intinya ma'asyiral muslimin ya. Wajib bagi kita semuanya nah, untuk berusaha memperbaiki nawaya, niatan-niatan kita. Karena dakwah itu amalan yang azimah, amalan yang besar dan pahalanya besar. Akan sangat rugi ketika kita tidak berusaha untuk ikhlas di dalam Nah, berdakwah ilallah. Taib. Qala Allah subhanahu Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihah." Allah berfirman, "Waman ahsanu siapakah yang lebih baik qawlan ucapannya mimman da'a ilallah dari orang yang menyeru kepada Allah, yakni dia ikhlas dalam berdakwah wa amila soliha kemudian dia beramal soleh wa qala innani minal muslimin nah ini barangkali masyarakat muslimin sedikit terkait dengan sifat yang kedua yaitu al-ikhlas lillah subhanahu kemudian sifat yang ketiga yang ini juga penting agar dakwah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan buah. Sifat ketiga yang semestinya dimiliki oleh seorang dai adalah al-ilmu. Ilmu. Dan itulah yang dimaksud dengan al-basirah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala fi surati Yusuf. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Kul katakanlah hadihi sabili ini adalah jalanku ad'u ilallah aku mengajak manusia menyeru manusia kepada Allah menyeru kepada Allah dengan apa dia menyeru ala basiratin di atas apa dia menyeru ala basiratin di atas apa? Basirah. Dan basirah ya. Nah, itu maknanya adalah al-ilm. Nah, fal basiratu tajma'u al-ilma wal hikmah. Nah, jadi al-basirah itu mengumpulkan ilmu sekaligus juga hikmah. Nah. lah kalau bukan ilmu apa yang akan didakwahkan? Rasul Ali Shallallahu Wasallam ketika berdakwah yang beliau sampaikan adalah tasiroh ilmu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika berdakwah, apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan itu ayat, ya tulu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya, Al-Quranul Karim. Wa dan mensucikan mereka dari ahlak-ahlak yang tidak baik, mengajari mereka dengan ahlak-ahlak yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Beliau ajarkan manusia Alkitab, Al-Quranul Karim wal hikmah. Dan hikmah adalah mana As-Sunnah, hadis. Jadi al muslimin Rahimah rahimakumullah di dalam dakwah itu ilmu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat asas. Tidak mungkin seorang berdakwah ketika tidak memiliki ilmu. Sehingga wajib atas antum semuanya, kita semuanya untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ijtahidu fi talabil ilmi, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mumpung ada kesempatan. Hidup kita ini terbatas. Ya, waktu kita ini tidak panjang. Nah, kita ingin memiliki sifat tadi, sifat tawaso bil haq, tawaso bis Maka ketika ada kesempatan untuk Tolabul ilmi, utlubul ilma. Ya. Tuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu apa? Al-Quran was sunnah. Itu yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud. Bismillah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya membuat sebuah bab yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan ilmu itu didahulukan, diutamakan sebelum ucapan dan amalan. Babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Demikian Al-Bukhari rahimahullah membuat sebuah bab di dalam sahihnya. Babun bab al-ilmu ilmu itu qabla al-qaul sebelum berucap wal amal dan sebelum berbuat, sebelum beramal. Jadi ilmu itu diutamakan. Nah, Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. Sehingga penting bagi kita untuk betul-betul mempelajari kedua sumber syariat Islam kita ini, Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk juga berusaha memahaminya. Memahami dengan teliti Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi memahami, mentadaburi, memahami dengan teliti. Nah, itulah fiqh. Al-faham ad-daqiq. Pemahaman yang benar. Nah, dengan dilandasi dengan pemahaman as-salaf as-soleh. Nah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saking pentingnya ilmu, ikhwan Nabi itu tidak pernah lupa dari doa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu. Setiap hari Nabi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba dan rezeki yang tayyib wa amalan mutakabbala dan amalan yang di, diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat yang ke tiga dari sifat yang semestinya kita upayakan, kita berusaha. Dan sekaligus ini juga menjadi apa ya? Menjadi semacam timbangan bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita menjadi duat, menjadi dai yang akan melanjutkan apa? Perjuangan. Kita mendidik anak kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita mendidik anak kita untuk terus ikhlas. Ini harus terus ada nasihat. Kita mendidik anak kita untuk terus menambah ilmu, tazawud bil ilm. Terus nambah ilmu walaupun sekarang tampaknya belum dipakai. Tampaknya belum bermanfaat dalam arti belum bisa menyampaikan. Karena masih banyak orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Terus menuntut ilmu, belajar. Sampai sebagian ada yang mengatakan kamu belajar terus. Banyak orang-orang tua. Ya memang orang kalau masih ada yang sepuh mesti larinya ke yang tua. Ada Abu Bakar, larinya ke Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar, larinya ke Umar bin Khattab. Kan seperti itu. Ya. Kalaupun ada yang bertanya kepada sihor, ya, nadir sedikit. Orang kembali kepada yang yang sepuh. Kan demikian. Tetapi Ibnu Abbas terus menuntut ilmu. Tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh sebagian. Kok kamu masih menuntut ilmu terus? Bukan banyak orang-orang yang tua. Iya, tapi saya terus belajar. Dan tampak sama roh buahnya Ya. Beliau menjadi habrul ummah, menjadi ulama umat ini, ikhwan. Manusia berbondong-bondong kepada Ibnu Abbas, ya, menuntut ilmu dari beliau. Taib, sekali lagi ini menjadi apa namanya semacam tadi timbangan di dalam kita mendidik murid-murid kita, anak-anak kita. Sifat berikutnya ma'asyiral muslimin rabi sifat yang rabi'ah yang kelima min awsafid du'at atau da'iyah termasuk antara sifat dai adalah at-tawadhu. Sifat ini at-tawadhu. Penting. Dan orang yang paling tawadhu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya dakwah itu bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan orang-orang kaya, juga bertemu dengan orang-orang miskin. Bertemu dengan orang-orang merdeka, Bertemu pula dengan para budak. Bertemu dengan orang-orang yang akalnya, IQ-nya tinggi. Bertemu pula dengan orang-orang yang mungkin agak lambat di dalam memahami. Nah, dalam berdakwah bertemu dengan orang-orang yang lancar dalam bicara. Bertemu pula dengan orang yang sulit untuk diajak komunikasi. Nah, manusia macam-macam. Kalau ada sifat kiber, kesombongan kepada atau pada seorang dai, mana mungkin dia bisa berdakwah? Tidak mungkin dia akan duduk dengan fukoro, tidak mungkin dia akan duduk dengan masakin, karena dia merasa besar. Saya tidak pantas duduk dengan fukoro, tidak pantas duduk dengan masakin. Nah, tidak mungkin akan berdakwah dengan baik. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wahai nabi sabarkanlah dirimu untuk terus bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Robnya di waktu pagi dan di waktu petang. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah para budak. Sebab nuzulnya itu. Sabar untuk bersama dengan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib dan yang semisalnya. Nah, dari para budak, fukoro, sabar, sabarkan dirimu untuk senantiasa bersama dengan mereka. Nah, yang mereka betul-betul beribadah kepada Allah, Berdoa kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang. Yuriduna wajah, mereka ikhlas di dalam melakukan itu semuanya. Mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketahuilah bahwa manusia pun secara tabiat itu lebih mudah untuk menerima orang-orang yang apa? Tawaduk secara tabiat. Beda kalau seorang dai itu kaku, keras, kasar, sulit dinasehati, ya sulit menerima masukan. Ya, ini kan lawan dari tawaduk ini semuanya. Sulit untuk kemudian ya dia berdakwah. Jangankan dakwah di dunia yang luas. Bahkan di keluarganya sendiri mungkin tidak bisa. Nah, maka coba kita lihat bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang dakwah beliau ini sampai ke timur dan ke barat diterima oleh seluruh umat manusia. Betul-betul Allah menjadikan nabinya ini ya sebab kebaikan untuk alam ini rahmatan lil alamin. Di antara sebabnya adalah sifat tawaduk yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Dan karena rahmat dari Allah lah engkau wahai Nabi menjadi orang yang lembut. Seandainya engkau adalah sosok yang keras, kaku, nah keras hati, kasar, kaku, ya ini tidak ada ketawaduan. Ini saya manusia akan lari dari kamu. Nah, wallahi tidak menjadikan seorang itu rendah ketika diberi masukan dia menerima. Nyatanya saya salah, nyatanya antum salah. Ya tidak kemudian menjadikan apa namanya rendah. Orang kalau salah kemudian dinasehati dan menerima tidak menjadi jatuh tidak. Semakin tinggi dia. Karena dia sedang menjunjung kebenaran, dia sedang menjunjung al-haq. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang merendahkan dirinya untuk Allah, rafa'ahu. Allah akan angkat dia, tidak malah jatuh tidak. Tapi yang sombong ya, lawan dari tawaduk dialah yang akan jatuh. Bahkan diancam dengan dia tidak akan masuk dalam dalam jannah seperti dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin tidak akan masuk seorang ke dalam jannah kalau dalam hatinya ada seberat darah kesombongan lawan dari tawaduk. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah, engkau berbicara tentang kesombongan. Apa pendapatmu tentang orang yang pakai sandal yang bagus? Apakah ini termasuk sombong? Memakai pakaian yang bagus, apakah ini termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Allah jamil, yuhibbul jamal. Itu keindahan dan Allah suka dengan keindahan. Nah, bahkan Allah suka kalau asar nikmat Allah tampak pada seseorang. Nah, Allah berikan kepada kita keluasan tampakkan. Ya. Wong kita luas, berikanlah keluasan pada anak-anak kita. Ya. Nah, kita bisa menyuguhkan untuk anak kita nasi, kemudian apa telur. Alhamdulillah Allah mudahkan lapang ya, nasi telur. Kalau pasti tidak ada nasi tempe, kalau pasti tidak ada turun lagi. Nah, bentuk syukur juga dan ini bentuk ihsan kepada anak-anak kita. Jangan kita punya kemampuan yang luar biasa namun untuk anak kita sendiri bakhil, untuk keluarga kita sendiri bakhil. Allah suka kalau asar nikmat Allah itu tampak. Jadi pakai sandal yang baik tidak masalah. Pakai pakaian yang baik, rapi, apalagi di hari yang mulia hari Jumat. Nah, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Tetapi kesombongan itu kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak al-haq wa ghamtun nas dan juga meremehkan apa? manusia. Inilah kesombongan. Tidak boleh seorang dai ya menolak al-haq, tidak boleh pula apalagi seorang dai meremehkan saudaranya. Ini sifat yang justru akan menjadikan rusak dakwah yang dia lakukan. <clears throat> Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat min awsafi ad-da'iyah di antara sifat sifat seorang dai dan ini akan sangat membantu dia di dalam berdakwah baik di keluarganya, di masyarakatnya adalah sifat al-hilm. Sifat al-hilm. Al-hilmu. Al-hilm itu mengandung makna as-sabr. Ada mengandung makna kesabaran. Ya. Mengandung makna menahan amarah. Ya. Bijak di dalam membuat keputusan. Nah. Taib orang-orang yang memiliki sifat hilm ini ya dia bisa meletakkan segala sesuatu insya Allah pada tempatnya. Kenapa? Karena di saat marah dia tidak terbawa oleh emosi. Dia berusaha untuk bijak dan menimbang segala sesuatu dengan apa? Tenang dan dia sabar. Ini al-hilm. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Rasul pernah bersabda tentang siapa sesungguhnya orang yang kuat itu. Nabi mengatakan laisa asyadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang syadid yang kuat itu orang yang selalu menang dalam gulat. Bukan itu sesungguhnya. Innama syadidu sesungguhnya orang yang syadid, orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, orang yang bisa menahan dirinya indal ghadabi, ketika apa? marah. Itulah orang yang kuat sesungguhnya. Betapa banyak orang menyesal ya karena dia tidak bisa menahan amarah. Jadi namanya dakwah kan banyak gangguan. Namanya dakwah tidak mulus-mulus. Terkadang ada orang yang kita sangka dia dekat dengan kita dan sepertinya mau menerima kita, namun begitu kita jalani justru dia yang paling besar permusuhannya dengan kita, bisa jadi. Coba lihat ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam pergi ke Taif, beliau punya persangkaan baik kepada orang-orang ini. Pemuka-pemuka Taif yang pada dasarnya ma'ruf dengan ya kebaikan kan demikian. Rasul datang ke sana. Datang sendiri, bukan utusan. Rasul sendiri yang datang. Namun ternyata subhanallah yang beliau dapati dari perlakuan kaumnya adalah pengusiran, cercaan, gangguan fisik, dilempari batu, Betapa sedihnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, kita tidak bisa membayangkan maasirul muslimin rahiman rahimakumullah. Syiddah berapa betapa sulitnya. Dan memang Rasul bercerita kepada Aisyah itu masa-masa sulit. Tapi kita coba lihat bagaimana kesabaran Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sifat hilm Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bukan mengedepankan emosi, bukan mengedepankan amarah, dan itu sangat tampak ketika datang malaikat Jibril bersama dengannya malaikat penjaga gunung. Langsung Allah izinkan nabinya Muhammad SAW untuk memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung. Allah persilahkan. Kamu perintahkan apa saja. Kalau kamu mau, ya perintahkan malaikat penjaga gunung mengangkat gunung dan dicatuhkan kepada kufar. Tapi ternyata Nabi ya sabar bahkan berharap ya ada anak cucu mereka yang akan masuk Islam beriman kepada Allah kalau kemudian dijatuhi gunung kan sudah habis tidak ada lagi keturunan habis ceritanya orang-orang Taif tapi Nabi mengatakan lah tidak bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wala yusyriku bihi syai'a jangan saya bahkan punya harapan besar. Barangkali ada di antara anak cucu mereka itu nanti orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sifat hilm. Lah kalau kemudian ada seorang berdakwah diganggu sedikit malah melaknat. Ya. Diganggu sedikit kemudian emosi, dia menggunakan fisiknya Ya tambah jauh manusia untuk menerima dakwahnya. Oke, bagaimana menerima dakwahnya? Nasihati orang tuanya, nasihati anak-anaknya kok belum mau menerima. Ya sudah sabar. Jangan justru mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Rasul melarang. La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kamu mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Doakan kebaikan. Ya, kalau memang belum mau mengikuti nasihat kita sebagai orang tua, ya kita doakan kebaikan. Aslahakallah. Semoga Allah perbaiki kamu, nak. Nah. Doakan kebaikan. Jangan kemudian doakan kejelekan. Ini kalau orang tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat hilm, tidak terbayang ucapan-ucapan doa itu muncul dari dia. Yang ada adalah laknat, celaan, cercaan. Malu kalau seorang dai kemudian tidak memiliki sifat ini. Ya. Menjadi tontonan, ya. Olok-olokan. Katanya ahlu sunnah, katanya sunni salafi kok gini. Nah. Melaknat, mencela, mencerca. Malu ikhwan. Nah, kita ini butuh kepada sifat hilm yang diajarkan oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Ada sebuah kisah masyarakat muslimin, kisah di antara keturunan Rasul Ali Shallallahu Wasallam melalui Husain ibn Ali yaitu kisahnya Zainul Abidin Zainul Abidin ibn Ali bin Al-Husain. Nah, suatu saat Zainul Abidin di masjid, di sebuah masjid, didatangi oleh seseorang. Fasad bahu. Orang ini kemudian mencela, mencerca. Zainul Abidin ma'ruf dengan kesolehan. Dicela, dicerca. Ya. Nah, Nah, orang-orang yang baik yang ada di sekitarnya ya tidak terima. Zainul Abidin di seperti itu kan. Nah makanya manusia berkata kepada Zainul Abidin, bagaimana kita bela? Saya bantu anda. Kata Zainul Abidin, da'uh, biarkan dia. Biarkan. Summa akbala alih. Sudah demikian, Zainul Abidin mendekati orang yang mencelanya. Fakola kemudian Zainul Abidin berkata kepada orang yang mencela dia, "Ya fulan, ma satarohullahu anka min uyubina aksar." Kamu tadi mencela saya. Kamu sebutkan kejelekan-kejelekan saya. Sesungguhnya kejelekan saya yang Allah tutup itu lebih banyak daripada yang kamu sebut ini. Nah, jadi saya tidak mengingkari saya punya salah. Bahkan saya tahu betul aib-aib saya yang Allah tutup aib itu atas kamu lebih banyak. Nah, walaupun tidak benar celaan tadi, nah, tapi ya beliau ingin mengingatkan saya ini salahnya banyak yang kamu tidak tahu apa yang saya miliki berupa kesalahan. Kemudian setelah itu Zainul Abidin bertanya kepada orang ini, "Alakah hajah apakah kamu punya hajat? Nu'inu alaiha, saya akan bantu. Adapun masalah kamu mencela saya, saya memang banyak salah. Apakah kamu punya hajat saya ingin bantu? Fastahyar rojul, orang ini kemudian malu, malu sendiri. Melihat bagaimana orang ingin membela Zainul Abidin, Zainul Abidin tidak, biarkan dia. Kemudian setelah itu dia tidak membela diri, justru malah mengatakan dosa saya banyak. Aib saya lebih banyak daripada yang kamu tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, justru menawarkan kebaikan. Saya ingin bantu Anda, barangkali ada yang bisa saya bantu. Fastahya rojul, dia pun malu, luar biasa. Nah, Fa'alqa ilaihi khamisatan kanat alaihi wa amarulahu bi alfi dirham. Ditambah lagi Zainul Abidin melepaskan jubahnya, pakaiannya diberikan kepada orang ini. Hadiah untuk antum. Kemudian diberi seribu dirham. Nah, habis mencela dapat banyak ini. Ya, dapat khomisoh, dapat dirham, tambah malu orang ini. Fa subhanallah setelah itu menjadi baiknya orang ini. Fakana rajul idza ra'ahu qala innaka min auladil anbiya. Sehingga orang ini berbalik sekarang. Kalau melihat orang ini innaka min auladil anbiya, memang keturunan Rasul alaihi salatu wasallam ahlul bait. Nah. Yani ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba lihat sifat hilm yang ada pada seorang dai. Seandainya ya kasus yang seperti ini dihadapi dengan emosi. Ya. Dihadapi dengan ucapan keras, dihadapi dengan perkelahian, dihadapi dengan pukulan. Amaman nas di hadapan manusia, dekat dengan masjid lagi. Apa yang akan terjadi ini misal kalau terjadi ini. Nah, Zainul Abidin kemudian. Nah, tentu berbeda ceritanya. Tapi ketika dihadapi dengan helm, ya, dengan sabar, dengan bijak, dengan melihat awakibil umur, akibat. Ya. Maka yang yang terjadi adalah buah yang indah, buah yang baik. Dan sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diusir dari Mekah, ya sudah diperlakukan luar biasa, bahkan mau dibunuh. Begitu beliau masuk kota Mekah, Fathu Mekah beliau maafkan. Ya, Man daro Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang meletakkan senjatanya fahuwa amin. Siapa yang masuk kepada ke, ke, ke Baitullah yakni fahuwa amin. Dimaafkan oleh Nabi Ali salatu wasallam. Padahal sangat mungkin bagi Nabi untuk membalas dendam. Beliau membawa pasukan yang luar biasa. Tapi tidak ada satupun itu dilakukan oleh Nabi Ali salatu wasallam sifat hilm. Yang demikian itulah justru yang menjadikan kemudian manusia semakin mencintai Rasul dan semakin mencintai agama yang mulia ini. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah beberapa awsaf, beberapa sifat min sifat ad-du'at ilallah. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk nah, bersifat dengan sifat-sifat tersebut naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ya ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh